والإفادة والاستفادة والنفع من فضل سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita bahas masalah ma'fuat juga. Wa yu'fa an mahal istijmarihi wa an wanimi dhubabin wa baulin wa rawthi khuffashin fil makani wa kadha thawb wal badan wa in kasurat li usril ihtirazi anha dan dimaafkan daripada tempat istijmar tempat daripada orang yang istinja dengan hajar dia cebok dengan batu, istinja dengan batu, itu dimaafkan binisbah lahu. Ini khusus untuk orang yang istijmar saja. Untuk yang lainnya tidak. Nanti tafsirnya lebih jelas. Kemudian wa'an wanimi midubabin dan juga dimaafkan daripada kotoran lalat wa bauli wa dan kencing dan kotoran kelelawar kotoran dubab atau kencingnya. Kemudian kencing atau kotoran dari bara kelelawar. Itu dimaafkan fil makani di tempat. Wa wal badan dan begitu juga dimaafkan di baju dan di badan wa in kasurat walaupun banyak. Kenapa? Li usril ihtirazi anha karena sulitnya menjaga daripada itu najis. Itu sudah kita bahas kemarin. Bahkan kalaupun eh, apa tidak dibedakan antara basah dengan keringnya. Kemarin sudah kita bahas. Untuk yang sekarang wayu'fa amma jaffa dan dimaafkan dari sesuatu jaffa yang kering min daraki sa'irit tuyur dari semua dari kotoran semua burung-burung fil makani dimaafkan fil makan di tempat bukan di baju dan bukan juga di badan idza ammatil balwa bihi jika ammatil balwa merata itu balwa balak bihi dengan itu darakit tuyur. Nanti di sini dimaafkan <clears throat> daripada kotoran burung. Itu ada dua syarat yang ada di maten ditambahi satu syarat yang ada di syarah hasiahnya. Syaratnya darokit tuyur itu dimaafkan, kotoran-kotoran burung itu dimaafkan. Yang pertama dengan syarat kalau kering kering kotorannya dan kering yang menginjaknya. Badan yang menginjaknya yang dimaafkan tadi itu kering, sama-sama kering. Kalau diantara antara keduanya ada yang basah tidak bisa, tidak dimaafkan. Yang pertama berarti syaratnya harus kering. Yang kedua dimaafkan kalau umumul balwa. Kalau merata sudah tidak bisa dihindari lagi. Kalau seandainya dia mau berjalan tidak bisa sulit untuk tidak mengenai itu kotoran. Kalau cuma ada di satu tempat sedikit kemudian banyak tempat yang kosong bukan umumul balwa itu namanya. Berarti dia masih bisa berjalan menghindar kepada najis. Di sini syaratnya apa? Umumul balwa. Ketiga, Allah ya ta'ammat al-masyu alaih. Dia tidak sengaja, tidak menyengaja untuk berjalan di atas itu kotoran. Tahu ada kotoran bumbung dimaafno tak ija'ah. Berarti dia sengaja. Bumbung-bumbung dimaafkan, dia menginjak dengan sengaja, tak bisa. Dia berjalan itu tidak menyengaja untuk berjalan di atas itu kotoran. Kalau ada tiga syarat ini berarti darokit tuyur kotoran daripada burung-burung itu dimaafkan. Cuman itu hanya fil makan di tempat saja. Adapun kalau saya kena baju, pakaian atau badan tidak dimaafkan. Kemudian wagadiyatu kalamil majmu' dan ketentuan daripada kalamil majmu' Kalam yang ada di kitab Majmu' Al-afu anhu fi thawb wal badan aidan. Dimaafkan dari itu kotoran burung fi thawb di pakaian wal badan dan di badan aidan juga. Di kitab Majmu' dijelaskan di situ katanya apa? Dimaafkan juga walaupun di baju ataupun di badan. Cuman ini dhaif. Yang muktamad tidak dimaafkan. Dimaafkan hanya di apa di tempat saja. Adapun di baju dan di e, badan tidak dimaafkan. Cuman Majmu' mengatakan Imam Nawawi ya, Imam Nawawi di kitab Majmu' dia mengatakan apa? E, dimaafkan juga itu kotoran burung baik di baju ataupun di badan. Kemudian wala yu'fa dan tidak dimaafkan an ba'ril fa'ri dari kotoran tikus Walau ya bisan Walaupun kering Alal aujah Atas mendapat yang utama aujah Tidak dimaafkan Itu kotoran Tikus Walaupun kering Tidak dimaafkan di mana? Fil makan wa wal badan Tidak dimaafkan di tempat Tidak dimaafkan di baju Dan juga tidak dimaafkan di badan Mutlak Lakin Afta Syekhuna Ibn Ziyad Lakin afta Syekhuna Ibn Ziyad Akan tetapi berfatwa Syekhuna guru kita Gurunya daripada Mu'allif Fatul Mu'in ini Ibn Ziyad Dia mengatakan apa? Berfatwa ba'dil muta'akhirin Sebagaimana sebagian ulama-ulama muta'akhirin Apa katanya? Bil afwi anhu Dimaafkan dari itu kotoran tikus Ida ammatil balwa bihi jika merata itu balwa balak bihi dengan itu kotoran tikus. Disamakan dengan apa? Kaumumiha sebagaimana meratanya. Fi darakit tuyur di dalam kotoran-kotoran burung sama sebagaimana kotoran burung itu juga dimaafkan ini kalau seandainya kotoran tikus merata di mana-mana ada sulit untuk dihindari, ya berarti dimaafkan. Itu pendapat Ibn Ziyad. Kita sudah mengetahui beberapa pelajaran yang lalu bahwa dimaafkan dari kotoran tikus itu fihyadil akhliyah. Mana sudah dibahas itu. Itu di apa ini tempat air, tempat WC WC itu tempatnya air Eh, tempat untuk wudhu, ah, itu dimaafkan untuk di air kan, kotoran apa tikus kalau amatil balwa, kan sudah dibahas itu sebelumnya. Jadi kalau tikus ada di, biasanya di tempat-tempat wudhunya di desa-desa itu kan seperti kolam gitu ya, itu kalau banyak kotoran tikus gimana dimaafkan, itu sudah dibahas. Yang di sini dikatakan tidak dimaafkan anba'il fa'ri kecuali itu. Karena itu sudah dibahas ah, dimaafkan. Jadi wala yufa an ba'dil fa'rah binisbah lil makan wasab wal badan. Fala yunafi ma marra min annahu yufa anhu binisbati li hiyadil akhliyah. Tidak meniadakan yang kemarin pembahasan kemarin itu bahwa dimaafkan apa kotoran tikus untuk fi hiyad haud telaga-telaga atau tempat-tempat air al akhliyah di WC. Nah, biasanya ada itu airnya Wah itu terbuka Banyak tikus yang keluar masuk di situ Kotorannya banyak Ya apa ini sulit untuk dihindari Ya sudah dimaafkan itu memang Yang ini tidak ini lain lagi Kotoran burung yang ada di tempat sekarang Di satu ruangan Atau di baju Atau di badan Itu tidak dimaafkan Pendapat Ibn Ziyad ini Katanya di Hasyiah Dia mengatakan apa Kalau ini pendapat Ibn Ziyad Cuman menugil atau dia cuman memindahkan apa pembahasan yang kemarin itu, maksudnya hiyadul akhliyah dimaafkan, ya sudah jelas hatta dia tidak berfatwa ya sudah memang itu pembahasannya. Cuman apakah yang dimaksud ini selain daripada hiyadul akhliyah? Dan di sini oh, dohirnya katanya, dohirnya pendapat fatwa daripada Ibn Ziyad memang bukan untuk hiyadul akhliyah. Kan tadi sudah dikatakan tidak dimaafkan daripada kotoran tikus di baju tempat atau tem atau badan. Kata Ibn Ziyad dimaafkan di tempat sebagaimana berikut tuyul. Sebagaimana kotoran burung jika sulit untuk dihindari itu dimaafkan, kotoran tikus juga sama, gitu loh. Itu fatwanya Ibn Ziyad. Wala tasihu selanjutnya Wala tasihu salatu man hamala mustajmiran. Kalau tadi sudah dibahas pertama bahwa dimaafkan bagi di, dari dari apa dari tempat orang yang istinja dengan hajar. Seandainya anak istinja dengan hajar. Ya, cebok dengan batu. Kan boleh kan? Nanti ada pembahasannya setelah ini pembahasan, nanti ada situ tatimah pembahasan masalah istinja. Kalau seandainya istinja dengan batu kemudian anak sholat seperti kemarin istinja dengan batu itu tidak menghilangkan apa asar. Jadi asarnya masih ada, n tok yang dihilangkan. Najisnya dihilangkan, cuman masih ada bekasnya, berarti masih ada najisnya. Lalu terus siapa sholat? Kemudian kena bajunya, pakaiannya, kena sarungnya atau yang lainnya. Gimana hukumnya? Dimaafkan. Dimaafkan untuk dirinya sendiri dimaafkan untuk dirinya sendiri, orang lain tidak dimaafkan. Nah, ini terusannya dari pembahasan itu. Wala tasihu dan tidak sah salat wala tasihu salatu man hamala mustajmiran, tidak sah salat orang yang membawa mustajmiran, membawa orang yang istinja bil hajar. Wah, kalau membawa mau ana wong salat gendong wong. Ya, bukan maksudnya tidak harus membawa di situ, walaupun dia mu'alak, dia gecean ya, pegangan kepada orang yang apa ini mustajmir atau orang yang mustajmir pegangan kepada dia. Jadi dia sholat Allahu Akbar. Ada teman saya pegang, dia istinja bil hajar, megang tangan daripada orang yang sholat itu saya pegang. Ya apa ini hukumnya? Ini namanya hamala mustajmiron. Berarti ana sholat membawa orang yang mustajmir. Ya apa ini hukumnya? Sholatnya la tasihu, tidak sah sholatnya. Saya ulangi lagi. Wala tasihu dan tidak sah. Salatu salat man orang hamala yang membawa mustajmiron orang yang istinja dengan hajar. Sama disamakan dengan hamal apa? Lau ta'allagal mustajmiru bil musalli. Seandainya dia bergantungan apa orang yang mustajmir dengan orang yang sholat. Lah kalau seandainya orang yang sholat pegangan dengan orang yang mustajmir, waduhai sama. Anak sholat pegangan dengan orang yang istinja dengan hajar. Sama hukumnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Nanti ada pembahasannya. Berarti ini anak bersambung dengan sesuatu yang suci yang mutasil binajis. Nanti ada di situ. Nah kalau kena bajunya ya apa? Sholat softnya kan rapet. Kemudian sholat baju orang yang mustajmir menempel kepada baju orang yang tidak mustajmir. Batal apa enggak? Ya Untuk baju ndak. Kenapa? Daruri, darurat. Itu siapa? Ya Sholatnya dibenggang-benggang. lah. Ya tidak apa-apa Kalau itu darurat Ya karena itu doruri Baik ya. Walatasihu salatu dan tidak sah salat man hamala mustajmiran au hayawanan biman faldihi najasun. Dan tidak sah juga salat orang yang membawa hewan tengah-tengah salat bawa hewan atau itu kucing atau yang lainnya. Biman faldihi di tempat lubang keluarnya kotoran daripada itu hewan, najasun ada najisnya. Jadi kucing setelah kencing atau setelah berak dibawa, dia sholat bawa itu kucing. Berarti manfaatnya itu tempat lubang keluarnya kotoran itu ada najisnya. Berarti sama pembahasannya dengan tadi itu. Mustajmir hayawan ini kan sama. Nah, dia berarti membawa sesuatu yang suci cuman mutasil binajis bersambung dengan najis seakan-akan dia juga bawa najis tidak sah salatnya Awahayawanan hayawanan falihi najasun atau membawa hewan di lubangnya itu ada najis Au mudakka husila madbahuhu duna jawfih Atau mudakka yang disembelih hewan sembelihan. Eh, setelah menyembelih ayam misalnya atau kambing atau sapi, husila madbahuhu yang dibasuh madbahuhu tempat sembelihannya di lehernya setelah disembelih kan berdarah dibasuh. Duna jaufi cuman perutnya tidak dibersihkan. Dibawa ketika sholat, ya apa hukum sholatnya? Tidak sah juga. Jadi membawa hewan sembelihan walaupun sudah dibersihkan tempat sembelihannya, cuman dalam perutnya tidak dibersihkan. Ya apa ini hukumnya? Tetap tidak sah sholatnya. Jadi dia membawa sesuatu. ka wasa wasamakin lam yughsal bukan yughsal tak itu lam yughsal sebagian kitab ada yang kurang lamnya ya parah itu salah kalau tidak ada lamnya hukumnya lain dah au mayitan atau mayit tahiran yang suci mayit yang suci itu apa ka'adamiyin seperti manusia wasamakin dan apa ikan Bangkainya kan suci Lam yuksal batinuhu yang tidak dibasuh batinnya. Batinnya yang dalam perutnya tidak dikeluarkan. Jadi bawa ikan yang mayit. Bangkainya ikan dibawa. Kalau ikan hidup tidak apa-apa. Kalau ikan mati dibawa ketika sholat dikantongi masalah atau dibawa sama dia. Ya apa ini hukumnya? Kalau kotoran di dalam perutnya belum dikeluarkan, tidak sah sholatnya. Lo itu kan bukan bangkai kan, itu suci kan bangkainya. Bangkainya ikan, bangkainya itu manusia kan suci. Iya, cuman ada kotorannya. Ketika dia meninggal, berarti harus dibersihkan. Karena itu ketika dibawa, ketika dia salat, tidak sah hukumnya. Kalau sudah dibersihkan kotorannya dalam perutnya, tidak apa-apa. Mayit, iya tadi itu apa? Kotor apa? Bangkai yang suci seperti ikan kalau memang yuksal batinu sudah dibasuh batinnya, berarti boleh dibawa sholat. Tetap dikatakan sah sholatnya. Yang dikatakan itu apa? Au mayyitan tahiran atau maitah yang tahir keadami seperti manusia, wasamak dan ikan lam yuksal batinuhu yang tidak dibasuh batinnya. au baydatin au baydati madhi au baydatin madhiratin fi batini hadamun. atau telur madhirah yang fasid yang rusak maksudnya rusak di sini apa bi an ya isa min maji ifarahin minha sekiranya tidak bisa jadi anak telurnya itu walaupun diinggremin akan bisa jadi anak. Kemarin itu sudah ada juga pembahasan masalah bed, masalah baydotin. Masalah baidotin sudah bahas juga. Wadamu baidotin lam tafsud Itu masalah pembahasan waktu dam. Dam yang pertama bukan ke kemarin. Wadamin hatama bagi ala nahwi admin lakinnahu ma'fun anhu wastasna minhu al-kabit waktihal wal misik walau min mayitin inin agada wal alaga wal mudgha wal banan kharaja bilau nidamin wadamu baidotin lam tafsud lam tafsud ya yeah. Yaitu darah daripada telur yang tidak rusak. Maksudnya apa? Suci. Kalau darah telur yang belum rusak berarti apa? E, darah telur yang rusak. Maksudnya rusak di sini apa? Tidak akan bisa jadi anak. Itu telurnya. Akan bisa jadi anak. Berarti hukumnya apa? Najis. Ah ini pembahasan situ sama. Sini dikatakan apa? Au baydhatin madiratin fi batini adamun atau koto apa telur yang rusak fi batiniha di dalam batinnya itu telur ada damun, ada darah. Kalau darahnya itu tidak akan bisa membuat apa? telur tadi menjadi anak. Kalau darahnya ada di dalam telur itu ada darahnya, cuman masih bisa jadi anak, enggak apa-apa. Oh ya. Itu masuk pembahasan yang awal. Kadang-kadang di telur itu ada darahnya, cuman masih bisa jadi anak. Itu tidak apa-apa, tidak dikatakan membatalkan sholat ketika bawa itu. Cuman kalau darahnya ada abor ya, abor ya abor tidak bisa jadi anak, telur abor. Nah, itu yang dikatakan kalau memang ada darahnya di dalamnya dibawa ketika sholat tidak sah sholatnya wala salatu ghabidi tarafin muttasilin binajisin wa illam yataharrak biharakatihi dan juga tidak sah salat gabidi tarafin orang yang memegang tarafin satu ujung dia memegang satu tali satu ujungnya muttasilin binajis ujung yang lain menyambung dengan najis atau dia memegang kain yang suci misalnya Mutasilin dia menyambung itu ujungnya yang lain binajisin dengan najis. Wa illam yataharrak biharakatihi walaupun tidak bergerak dengan gerakan itu orang yang sholat. Tetap dikatakan apa? Tidak sah sholatnya. Contoh, seandainya dia pakai sarung panjang, lembre. Kemudian ujung yang lain menyambung dengan najis. Anaruku, iktidal, sujud, berdiri lagi. Itu ujung yang lain tidak bergerak. Ya apa hukum salatnya? Tidak sah. Yang menyambung dengan dirinya, dengan orang yang salat tadi, langsung menyambung dengan najis, hukumnya juga tidak sah. Seandainya pun megang tali, tali itu suci. Ya, tali itu suci. Cuman ujung yang lain langsung nyambung dengan najis. Jadi tali dipegang, kemudian ujung yang lain langsung di atasnya najis. Ya bin hukumnya juga tidak sah sholatnya. Karena itu Imam Kurdi memberi hasil, memberi uh, apa ini kesimpulan, kesimpulan masalah gobidu taraf. Wahasilul mu'tamad fi hadhil masalah kama fil kurdi sebagaimana di kitab kurdi itu apa Anahu sungguhnya in wadha'a tarafal habli jika dia meletakkan ujung tali bi syaddin dengan tanpa diikat ala juz'in tahirin di atas sesuatu yang suci min syai'in mutanajis dari sesuatu yang ada najisnya seperti apa kasafi natin mutanajisah? seperti perahu yang mutanajis. di dalam perahu itu ada najisnya berarti itu dikatakan perahu mutanajis atau perahu itu semuanya ada najisnya. Cuman dia meletakkan ujung tali yang lain, ujung tali yang satunya dipegang, ujung tali yang lain ditaruh di tempat yang suci. Dari itu perahu, dari bagian itu perahu yang suci ditaruh situ, dengan tanpa diikat. Au ala shayin tahirin muttasilin binajis atau meletakkan di atas sesuatu yang suci bukan mutasil najis seperti tadi mutasil binajis langsung menyambung dengan najis karena najis itu aslinya suci kena najis. Kalau najis memang aslinya sudah najis. Seperti apa? Kasajuri kalbin. Seperti apa ini kalung daripada anjing. Kalungnya anjing suci, anjingnya najis. Ditaruh itu tali yang lain di atas itu kalungnya anjing. Sesuatu yang suci menyambung itu sesuatu yang suci dengan apa? Dengan najis. Ya apa ini hukum dua-duanya? Lam yadurra dzalika mutlagon Ini tidak bahaya. Tidak bahaya masih apa? Tetap sah sholatnya mutlagon mutlagon di sini apa? Baik itu akan tertarik atau tidak hewannya itu atau sesuatu tadi itu tidak ada, tidak ada tafsirnya. Tetap dihukumi sah sholatnya Ini bi ya, dengan tanpa mengikat. nah kalau diikat gimana? awadahu atau meletakkan itu apa taraf habl ya, ujung tali ala nafsin najis langsung di atas najisnya salat membawa tali ujung yang lain langsung kena najisnya kotoran masalah jadi ujung yang lainnya langsung di atasnya najis bukan di atas sesuatu yang suci mutasil bimta najis atau najis enggak langsung di atasnya najis ya apa ini hukumnya Walau bila nahwi walaupun dengan tanpa diikat langsung nempel ke najis walaupun dengan dengan tanpa diikat. Dharra mutlagon, maka ini bahaya mutlagon secara mutlak. Maksudnya apa? Salatnya tidak sah. Baik itu najisnya bisa ditarik atau tidak. Kalau sudah langsung di atasnya najis, berarti ujung yang lain walaupun suci dipegang tidak sah salatnya. Ini yang yang ketiga. Wa insyaddahu, ah, ini kalau mengikat, kan tadi kan kalau tanpa diikat yang dua masalah pertama tadi. Kalau ini wa insyadahu kalau mengikatnya itu tali. Ujung tali diikat. Alat tahir di atas sesuatu yang suci. Al muttasil binajis yang menyambung dengan najis. Seperti apa tadi? Sajuri bin ya atau yang lainnya. Anjing kalungnya talinya ditaruh di kalungnya anjing cuman ditaleni diikat. Berarti mutasil bitohirin mutasil binajis. Dia memegang tali yang mutasil binajis ya. Dia kena yang suci cuman nak nyambungnya dengan najis. Cuman bedanya yang kalau tadi tidak diikat ini diikat. Ya ini hukumnya? Ini jarra bijarrihi kalau tertarik dengan tarikan dia. Kalau saya dia narik akan tertarik itu hewan atau benda apapun seandainya mutasil binajis langsung seandainya ditarik langsung tertarik dharrah maka bahaya maksudnya apa tidak sah salatnya wa illa kalau tidak tertarik dengan tarikan dia berarti fala maksudnya apa fala yadur berarti salatnya tetap sah itu kalau salatnya dia membawa atau memegang ya berarti memegang itu dia memegang itu tali atau dia menaruh di atas pundaknya atau dia cuma membawanya sama tidak harus ya atau diikat di tangannya atau bahkan diikat di kakinya ujung tali satunya kalau ditaruh di bawahnya najisnya mutasil bin najis seperti sajadah ada najis ditaruh di atasnya sajadah sholat di atasnya dia berarti sholat di atas tempat yang suci cuman mutasil bin najis cuman di bawahnya, di bawah kakinya. Hukumnya gimana ini? Sah sholatnya. Kalau tadi itu apa membawa ya dengan cara ditaruh pundaknya atau dipegang atau diikat di tangannya atau diikat di kakinya sama saja. Cuman kalau di bawah kakinya di bawah kakinya maksudnya apa? Di atas hamparan yang mana di bawah hamparan itu ada najisnya tetap sah. Wa kharaja bi ghabit wa ma ba'dahu wa ma ba'dahu ma law ja'alahu al-musalli tahta gadamihi fala yadur wa in taharraka bi harakatihi walaupun bergerak dengan gerakan orang yang salat. Kama law shalla ala bisatin mafrushin ala najis. Sebagaimana seandainya ada orang yang salat ala bisatin di atas hamparan mafrushin yang dihamparkan ala najisin di atas najis. Baik. Atau apa? Au ba'dahu alladhi yamasuhu najis. Atau sajadahnya ujungnya kena najis. Dia sholatnya di tempat yang suci. Oh, di bawah kakinya ya enggak apa-apa, bukan di bawah kok. Bukan di bawah. Bahkan nanti ada pembahasan masalah sholat nanti. Kalau seandainya bajunya dia suci, cuman tempatnya najis dan tempat itu cukup untuk orang yang sholat. Seperti di penjara dia. Penjaranya najis semuanya. Satu cukup untuk orang yang sholat, tidak ada tempat yang suci. Pakaian dia suci. Wajib bagi dia membuka pakaiannya kemudian ditaruh itu apa? E, pakaian yang suci untuk dijadikan apa? E, penghalang kena najisnya dan dia sholat telanjang. sholatnya tetap sah. Karena dia sekarang tidak mampu untuk menutup aurat dan ini tempat harus ditutup karena apa? Tidak sah salatnya di atas najis. kita ada nanti pembahasannya. Ya. Yeah. Ada yang perlu dibahas? Yang mau saya tanyakan bagaimana hukumnya sholat dipegang atau di apa itu ya di cengklek sama sobi yang belum khitan. Ya. Kalau orang yang anak kecil yang belum dihitan. Ya. Kan anak yang kecil anak yang kecil belum disunat itu masalahnya gini, ketika dia kencing itu najisnya ada yang tersisa kan. Di tempat kemaluannya itu tidak keluar semuanya. Kalau orang yang sudah disunat, ya sudah bersih, keluar langsung bersih kan. Kalau belum disunat itu nyantol najisnya. Nah, kalaupun seandainya dibersihkan sampai ditarik bersih yakin bersih tidak apa-apa. Kalau enggak biasanya anak kecil tidak akan seperti itu diceboi begitu saja. Berarti masih ada najis yang nyantol gitu loh. Ah, ketika dia sholat dipegang anak yang seperti itu Sama ini dengan pembahasan apa? Orang yang sholat dipegang sama mustajmir Orang yang sholat isti, orang yang sholat dipegang sama orang yang istinja bil hajar Hukum sholatnya kan tidak sah Kenapa? Karena orang yang istinja bil hajar itu ada bekas daripada najisnya Dimaafkan untuk dia tok Kalau untuk orang yang lain tidak dimaafkan ah, Ketika ada orang anak kecil yang belum hitan Dia sholat Kemudian anak kecil itu gelandoti ya. Gelandoti itu uh, orang ya apa? Orang yang sholat. Ya Bani, berarti dia seperti membawa najis. Kenapa? Karena di kemaluan itu anak masih ada bekas daripada kencing yang belum disucikan. Sama pembahasannya. Di amsaka ya, dia itu memegang bukan menempel megang atau nginjek tapi kalau menempel dengan pakaiannya dan menempel dengan badannya tidak ada masalah yang penting bukan memegang Bobo, nambah sedikit tadi itu batasan lamanya gelandotnya anak kecil sama orang tua itu berapa menit atau detik kan kadang duduk pindah lagi duduk lagi itu apa langsung batal apa ditunggu apa di anak kecil itu dipindahkan dari eh, penempelannya tadi itu. Tidak ada syaratnya tadi ma'atul fasal au golil tidak ada, langsung batal. Langsung batal ketika dipegang. um, itu sama dengan itu kalau memang langsung di apa? Langsung dihindari sama dengan apa kena wakaat najasa kemudian kalau langsung tulqahalan kalau tulqahalan Allah itu kan artinya dipegang dengan anak tadi itu kemudian langsung dihindarkan eh, yang penting tidak ada hamal kan. Yang dipakai serban kemudian kena najis langsung dibuang. Yang penting tidak ada hamal tulqo halan tidak ada muskilah yang sama dengan itu. Kalau memang dibiarkan nah, nah ada yang lain. Ada yang perlu digambar? Tolong. Ada yang perlu ditambah? Atau enggak ada yang perlu dipertanyakan? Ah. Kalau sudah disyaratkan itu adalah bersih, maka tidak boleh dicampuri dengan yang kotor ya. Demikian fi'lu ta'ah ya, semuanya tadi itu kalau itu eh perbuatan itu taat jangan dicampuri atau mutasil dengan maksiat itu bisa membatalkan taahnya loh hati-hati inti sholat suci badannya suci tempatnya suci pakaiannya tapi mutasil dengan najis itu batal sholatnya inti harus mengulangi lagi nah, demikian juga dengan yang haram, dengan yang maksiat. Inti haji semuanya, tapi duitnya haram misalnya. Tidak makbul hajinya inti nantinya. Inti mengadakan majlis taklim misalnya, tapi di situ ada perbuatan yang haram mutasil dengan maksiat, ada ikhtilat kah, ada yang lainnya. Nanti akhirnya tidak bisa jadi taah itu perbuatan. Nah, karena itu harus betul-betul dijaga. Selain dijaga daripada najasa, juga dijaga eh, selain dijaga daripada najis yang pasti ada di badan pakaian dan tempat juga jangan sampai mutasil dengan najasa begitu juga jaga daripada maksiat jangan juga menjadi sebab daripada perbuatan maksiat nah, jangan menjadi sebab daripada perbuatan maksiat kalau kita misalnya wah ini kalau eh, eh, apa namanya eh, ziarah ini nanti perempuan ini bakal akan terbuka auratnya karena begini karena begitu misalnya udah nggak usah ziarah di bed baca yasin ada di bed kenapa emangnya nggak sampai yasinnya kecuali harus sampai badannya ada di situ ini kalau diadak perempuan rombongan kadang-kadang 200 orang gimana ini kalau ganti pakaian itu mereka nantinya tuhum nantinya tambah kacau nantinya nah karena itu jangan sampai ada yang menjadi sabab ilal maksiyah tadi itu ada yang lain? Di situ ada lafaz balata tasihhu au hayawan bimamfadhihi najasun. Itu apa termasuk toer burung yang ngintip kepada orang yang sholat apakah termasuk itu tidak sah sholat hayawan yang, yang termasuk hayawan di situ atau apa termasuk burung juga mana? <coughs> Aw hayawan bimanfaatihi najasun. Ya, di majmu itu ada orang sholat dihinggapi burung itu kan sah. Sholat. Ya, kalau diyakini itu burung memang manfaatnya ada najisnya, ya tetap tidak sah berarti. Itu najis yang terlihat itu. Apa setiap burung kan tidak pernah bersuci. Ya, mungkin. Itu. Mungkin dia masuk ke air. Kena hujan kan bisa suci nanti. Ya. Kalau memang diyakini ya kelihatan habis berak kemudian tidak kemana-mana langsung ke kepalanya orang yang sholat, ya mungkin. Cuman itu masalah manfaat, ya manfaat burung itu kan dimaafkan di air ya. Karena kemarin sudah ada pembahasannya itu. Seandainya burung habis berak kemudian masuk ke air, kan tidak apa-apa kemarin pembahasan masalah air. Itu. Cuman kalau di orang yang sholat, kalau diyakini belum masih ada najisnya, itu ya tidak sah bawa dia kan diakini bukan diragukan ya. Yang kedua tentang anak yang belum khitan. Ada orang diingatkan itu <clears throat> dengan alasan liusril ikhtiros karena sulit menjaga anaknya sendiri seperti itu. Atau mungkin ada madhab lain yang memperbolehkan dipegang oleh anak yang belum khitan. Kalau madhab syafi'i Allah alamnya Yang ada khilaf itu masalah sholah alaih nyolati anak yang belum khitan itu ya itu yang ada khilaf kalau selain madhab syafi'i Allah alam ada nggak menemukan itu kalau syafi'i ya itu ada khilaf masalah nyolati ya kalau belum dikhitan itu oh, itu disolati ya bangga itu ya تو أعلم